بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang atau pada kitab usul aqaid diniyah yang mana saat ini kita akan memasuki pembahasan tentang usul atau asal yang ketiga yakni terkait al-iman bil yaumil akhir beriman tentang hari kemudian beriman tentang al yaumil akhir hari kiamat dan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Kata al-Malik rahimahullah ta'ala, فَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ Maka setiap hal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dari hal-hal yang terjadi setelah kematian fa innahu minal iman bil yaumil akhir maka ia termasuk iman terkait yaumul akhir oleh karena itu jikalau ada pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir para ulama akan memulainya sejak atau dari pembahasan tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Hingga hari kiamat, hingga kemudian pembahasan tentang masuk surga dan neraka, sifat-sifat surga dan apa-apa yang terjadi di surga. Semua hal ini termasuk al-iman bil yaumil akhir. Karena sejak seorang meninggal, maka ia telah berpindah dari alam dunia ini kepada alam yang lainnya. Yang tidak sama. Oleh karena itu, misalnya seorang nanti di kuburnya akan mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat atau ada yang disempitkan kuburnya atau ada yang dilapangkan kuburnya meskipun hal-hal seperti ini tidak terlihat oleh kita yang ada di dunia. Tidak terlihat oleh kita digali kuburnya seperti itu masih tetap keadaannya demikian. Namun hal ini terjadi dan hal ini beda alamnya dengan alam dunia ini. Ia sudah pindah kepada alam barz. Oleh karena seluruhnya disebut dengan bagian yaumul akhir. Ya. Keahwalil barzah kata beliau seperti keadaan-keadaan di masa barzah yaitu ketika seorang berada dalam kuburnya pertanyaan para malaikat kemudian nikmat atau siksa kubur kemudian hal-hal lain yang terkait dari kehidupan-kehidupan di sana. Demikian mula wa ahwal yaumil qiyam. Keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat mulai dari matinya manusia seluruhnya, ditiupnya sangkakala, dibangkitkannya, kemudian berkumpulnya mereka di barang masyar dan semua hal Wa ma fiha dan apa-apa yang ada padanya minar hisab, minar hisab dari hisab penghitungan amalan wasawab wal iqab ganjaran dan hukuman wasyafaah syafaat dengan berbagai jenisnya yang ada hari akhir syafaat dengan berbagai jenisnya yang ada di hari akhir. Wal mizan, demikian pula mizan, yaitu tentang timbangan amalan. Diletakkannya timbangan amalan dan ditimbangnya amal-amal Bani Adam. Meskipun tentunya Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dan telah tahu siapa yang amalan baik kali banyak, siapa yang amalan buruk kali banyak. Lalu kenapa dibuat mizan? Agar menunjukkan atau dalam rangka menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasuhuf demikian pula as-suhuf yaitu lembaran-lembaran amalan al-ma'khuzati bil wa shimal yang diambil dengan tangan kanan dan juga dengan tangan kiri tergantung apa yang ia dapati. Jikalau ia mendapati kebaikan ia mengambil dengan tangan kanan. Kalau yang ia dapat dikeburukan, maka ia mengambil dengan tangan kiri. Wasirat, demikian pula tentang asirat, yaitu jembatan yang harus dilewati seorang sebelum masuk ke surga. Dan apa-apa yang terjadi ketika seorang melewatinya. Di mana setiap orang akan melewati sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Bukan sesuai dengan kekuatannya sesuai dengan amalannya. Kalau ia memiliki amalan ya yang baik, maka ia akan melewatinya dengan cara yang baik pula. Semakin sedikit amalannya, maka semakin berat cara ia melewati. Dan hal-hal ini semuanya berdasarkan keimanan dan amal soleh seorang semasa hidupnya. Nggak ada ceritanya seorang misalnya karena dia jago lari maka di surat dia akan lebih lancar. Atau bahkan sebelumnya. Ya, atau bahkan sebelumnya yakni ketika seorang ditanya di kuburnya seorang yang tidak punya iman di hatinya meskipun seumur hidup dia setiap hari mengulangi bahwasanya pertanyaan di kubur demikian, jawabannya demikian maka tidak ada faedahnya. Maka tidak ada faedahnya. Seorang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, namun kemudian ditanya seperti ini, mereka akan bisa menjawab kalau dia punya iman di hatinya. Pertanyaan ini terkait iman. Oleh karena itu orang munafik akan mengatakan, nah, dari aku nggak tahu. Meskipun sebenarnya ia sebelumnya sering mengatakannya. Ya, jadi nggak ada istilahnya bisa dihafalin ya bisa dihafalin. Apalagi seorang menghafalkannya dengan bahasa lain. Ini ada sebagian orang ya. Saya lupa istilahnya yang tertera dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya pertanyaan ada ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk ya atau semisal hal itu. Kemudian ada sebagian dalam sebagian kitab ya disebutkan bahwa pertanyaannya dengan bahasa lain. Istilahnya saya kurang ingat. Kalau sebagian orang mengatakan hafalkan aja bahasa ini. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau begitu kasihan dong kalau misalnya seorang tidak pernah menghafalkan ya. Kemudian ditanya. Tidak. Pertanyaan ini dijawab dengan iman. Pertanyaan ini dijawab dengan iman seberapa besar keimanan seorang, itulah ia bisa menjawab. Wa ahwalil jannah wan nar, keadaan-keadaan surga dan neraka. Wa ahwalu ahliha. Demikian pula wa ahwali ahliha. Keadaan para penghuninya, yakni baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Wa anwa'u ma'addallahu fiha li ahliha. Serta berbagai hal yang Allah sediakan padanya para surga dan neraka bagi penghuninya. Di surga akan Allah Ta'ala siapkan bagi penghuninya hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, tidak pernah terbayang pada hati dan juga pikiran mereka. Meskipun sebagian hal namanya sama, namun hal kenyataannya berbeda antara apa yang ada di surga dan apa yang ada di dunia. Para karena itu jangan dipertanyakan. Jangan dipertanyakan nikmat di surga. Ya, jangan dipertanyakan nikmat di surga karena kenyataannya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. Kemudian kata Allah Taala, ijmalan wa tafsilan secara global ataupun secara terperinci Wa kullu dzalika fil iman bil yaumil akhir. Maka seluruh dari hal ini masuk dalam perkara iman dan kepada hari akhir. Berbeda dengan pembahasan-pembahasan iman lainnya. <clears throat> ya, seperti iman Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi SAW, iman tentang kitab-kitab, iman malaikat kepada malaikat dan misalnya <clears throat> Biasanya para ulama membahasnya dengan definisi, tugas, dan perincian-perincian Sedangkan iman pada hari akhir, karena panjangnya pembahasannya, biasanya para ulama atau e, sering kali para ulama ketika membahasnya secara kronologis. Dimulai dari ketika kematian, kemudian tentang apa yang ada dalam kubur, azab kubur dan nikmatnya, kemudian al-ba'ats atau kebangkitan, kemudian tentang hisab, kemudian ya tentang ya padang mahsyar dan semisalnya kemudian tentang surat dan akhir kemudian tentang surga dan neraka ya dan seorang yang membaca dengan detail hal-hal seperti dalam kitab-kitab para ulama akan semakin bertambah keimanannya karena ia akan mengerti bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat berat Perjalanan hari akhir adalah perjalanan yang sangat panjang dan berat. Dan tidak ada kesempatan bagi kita di waktu itu untuk seperti sekarang istirahat dahulu, mengambil amal soleh dahulu, udah nggak ada waktu. Sehingga seorang ketika ia banyak membaca tentang hal ini, tentang masalah beriman dengan hari akhir, insya Allah ia akan semakin ya kuat imannya, semakin berupaya untuk melakukan berbagai amal soleh berbagai amal saleh. Ini al asus salis atau pembahasan ketiga dari kitab ini. Berikutnya adalah al-asl rabi, pembahasan yang keempat, masalah iman. Beberapa masalah terkait iman. Berapa masalah <clears throat> terkait iman. Kata Allah Ta'ala, fa'alu sunnati ya'taqiduna ma kitab wa sunnah. Maka hal sunnah meyakini apa yang dibawa oleh Al-Quran dan sunnah. Ini ya pondasi dari seluruh perkara iman. Kita ketika berbicara tentang masalah-masalah iman, kita melihat tentang dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah. Enggak ada kemudian dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah kita selewengkan karena tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan pikiran, dan juga hal-hal semisal. Maka perkara-perkara iman kita yakini semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Allah Ta'ala, min antal iman, bahwasanya iman adalah tasdiqul qalb. <clears throat> Al-mutadammin li'a'malil jawarih. Ia adalah pembenaran yang ada di hati yang mana ia mengandung amalan-amalan anggota badan. Fayaqulun maka mereka mengatakan al-iman i'tiqadatul qulub wa amal. Iman adalah keyakinan-keyakinan yang ada di hati dan amal-amalnya. Ya, sebagaimana anggota badan punya amalan, maka hati juga punya amalan. Amalan anggota badan, sholat, zakat, dan misalnya. Amalan hati apa? Ikhlas. Rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini amalan yang ada di hati. Ya, amalan yang ada di hati. Wa a'malul jawar. Demikian pula amalan pada anggota badan. Wa aqwalul lisan. Dan perkataan. Wa annaha kullaha iman. Maka seluruhnya termasuk iman. Maka al-sunnah wal jamaah. Iman ini terkait baik hati, juga anggota badan, juga diucapkan. Maka tidak cukup misalnya seorang dalam hatinya dia meyakini iman. Namun nggak mau mengucapkan syahadat. Tidak cukup atau ia mengucapkan syahadat dan juga meyakini dalam hati tapi nggak beramal soleh nggak cukup atau ia beramal soleh dan mengucapkan syahadat tapi nggak meyakini maka nah, ini munafik jadi tiga-tiganya harus ada dan tiga-tiganya adalah bagian dari iman dan nah, akan dijelaskan nanti <coughs> bagaimana amalan adalah suatu hal yang bisa mempengaruhi iman, menambahnya atau menguranginya. Wa minala, atau kemudian kata Allah Taala, ya, atau sebelumnya hal-hal seperti ini, yaitu bahwasanya iman mencakup ketiga hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah Wasallam dalam hadis yang akan kita baca nanti. <clears throat> Kata Allah kemudian, wa anna man akmalaha zahiran wa batinan faqad akmalal iman. Siapa yang menyempurnakannya secara zahir dan batin, yaitu dalam perkara hatinya. Baik itu keyakinan ataupun amalan-amalan hati. Kemudian dalam ucapannya. Kemudian dalam amalan-amalan anggota badannya. Ketika seorang telah menyempurnakannya, maka ia menyempurnakan imannya. Wa man intaqasa syai'an minha faqad intaqasa min imanihi. Dan siapa yang kurang dalam hal tersebut berarti berkurang pula imannya. <coughs> berarti berkurang pula sebagian dari imannya ketika ia kurang dalam hal tersebut. Wahadhil umur bid'un wa sab'una Dan perkara-perkara ini, yaitu perkara-perkara iman, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, adalah bid'un wa sab'una syu'bah. Beberapa, atau sekitar tujuh puluhan cabang. Ya, sekitar tujuh puluhan cabang. Dan ini adalah hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwasanya al-iman bid'un wa sab'una A'laha qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi darinya adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anil tariq. Dan yang paling ringannya atau yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya' <coughs> atau ya rasa malu adalah bagian dari iman. Berarti kan di sini Rasulullah SAW menyebutkan ketiga-tiganya. Beliau menyebutkan qaul la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, yaitu menunjukkan bahwa saya di antara iman adalah perkataan. Ya, wa iman ibadul azali tariq, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan perbuatan. Maka perbuatan masuk dalam iman. Maka perbuatan masuk dalam iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Haya rasa malu, rasa malu ada dalam hati. Amalan hati maka termasuk juga daripada iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman adalah suatu hal yang tercakup kepada atau tercakup dari tiga hal tersebut. Wa yurasimuna ala hadzal asl dan mereka memberikan kata al-muallif konsekuensi dari Pondasi ini adalah nasil iman darajat. Bahwasanya manusia <clears throat> dalam iman ada bertingkat-tingkat. Ya, ada bertingkat-tingkat muqarrabun, di antaranya ada yang muqarrabun dan juga ashabul yamin dan juga zalimu li anfusihim sebagaimana yang Allah taala sebutkan dalam surat apa? Yang menggunakan tiga istilah ini. Nah. Atau yang harus sebutkan dengan as-sabiqun. Sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Surat apa? Hah? Al-Waqi'ah. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya dengan diantaranya dengan menggunakan lafaz ya zalim muktasid dan sabiq bil khairat ya zalim itu apa yang lebih banyak kesalahan dibandingkan kebaikannya ya seperti kita ya muktasid yang pertengahan dia nggak banyak melakukan amalan-amalan sunnah, tapi juga nggak melakukan hal-hal yang haram, dan melakukan perkara-perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabik, sabik yang mana ia melakukan perkara-perkara yang wajib meninggalkan perkara-perkara yang haram dan ia tambah dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Tergantung. Maka setiap orang ya bisa termasuk dari ketiga golongan ini. Tergantung dari amalannya. Ya, tergantung dari keimanan dan amalannya. Tergantung dari keimanan dan ya atau keimanannya yang mana di antaranya adalah amalannya. Tergantung dari amalan hatinya, tergantung dari amalan anggota badannya, tergantung dari ucapannya. Orang bisa terbagi-bagi dalam keadaan ini. Bihasabi maqamatihim minad din wal iman. Suai agama dan iman yang ada padanya. Wa annahu yazidu wa yangkus. Dan bahwasanya iman itu bertambah. <clears throat> dan juga berkurang. Faman fa'ala muharraman au taraka wajiban naqasa imanahul wajib malam yatub ilallah. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu hal yang haram ya atau ia meninggalkan hal yang wajib maka imannya berkurang dari iman yang wajib kesempurnaan iman yang wajib <clears throat> selama ia belum bertobat Allah Subhanahu wa taala iman ada yang disebut dengan mutlakul iman, dasar. Yang mana kalau seorang terpleset darinya, jatuh darinya, maka dia jatuh pada kuburan. Dan mutlakul iman, dasar imannya tidak hilang kecuali dengan tindakan ia melakukan ya perbuatan yang membatalkan Islam. Di atasnya ada kamarul iman al wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Ya, artinya seorang yang dalam atau dalam bagian ini seorang wajib berusaha menyempurnakannya. Namun kalau hilang sebagiannya tidak jatuh pada kufuran. Ya ini adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Seorang yang meninggalkan perkara yang wajib baginya, maka berkurang keimanan yang wajibnya, namun belum belum tentu jatuh pada kufuran. Di atasnya ada kamal iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab. Ya. Siapa yang telah melaksanakan hal yang wajib meninggalkannya hal yang haram kemudian ia menambah dengan amalan-amalan sunnah maka ia telah menyempurnakan bagian <clears throat> mustahab dari keimanannya. Ya. Dan seorang ketika melakukan amal soleh maka bertambah iman. Ya. Bagaimana dalam ayat Al-Qur'an wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman iman mereka bertambah. Ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Karena suatu hal yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Kenapa? Karena sebelum dia bertambah berarti tingkatnya lebih bawah. Ya, kemudian bertambah. Ya, kemudian bertambah. Maka iman ketika seorang beramal ya soleh maka semakin tinggi imannya. Sedangkan sebaliknya jikalau ia <clears throat> ya melakukan perkara-perkara yang haram atau ia meninggalkan apa-apa yang Allah taala wajibkan padanya maka berarti imannya ya telah berkurang. Maka berarti imannya telah berkurang. Dan tidak tepat mereka, tidak benar mereka yang mengatakan bahwa saya iman di hati. Ya, yaitu golongan murjiah yang mengatakan la yadurru mal iman maksiyah kama la yanfa' kufri ta'ah. Ketika mereka mengatakan bahwa saya iman tidak ada faedahnya atau tidak akan membahayakan iman perkara maksiat sebagaimana kekufuran tidak bermanfaat bersamanya ketaatan. Tidak demikian melainkan iman dalam hati seorang benam bertambah dan berkurang sesuai dengan amalannya. Bagaimana tadi dalam ayat yang kita sebutkan. Oleh karena itu juga dalam hadis sebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman, yakni imannya menipis ketika itu hingga dia bisa melakukan perbuatan tersebut. Ya, ketika imannya tebal maka akan ia jauh dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Ya, maka iman adalah suatu hal yang bertambah dan juga berkurang ya, bertambah dan juga berkurang. Namun jika seorang melakukan kesalahan kemudian dia bertawal Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi imannya ya kembali lagi kesempurnaan imannya seperti keadaan sebelum ia melakukan hal tersebut. Seperti keadaan sebelum ia melakukan hal tersebut. tidaklah seorang bertaubat Allah Ta'ala kecuali karena bertambah imannya. Kecuali karena bertambah imannya. Sehingga ia bertaubat dan Allah Ta'ala tambahkan imannya. Ya, bertambah imannya dengan taubatnya ya. Berhenti dari maksiat tersebut. Dan semua orang, semua orang merasa dalam hatinya hal seperti ini. Semua orang merasa dalam hatinya hal seperti ini. Gak mungkin kita bungkiri hal semua. Ketika kita banyak beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita merasa terasa naik. Semakin yakin kita dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, semakin yakin kita dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita melakukan apa yang kita lakukan dari maksiat kecuali karena melemahnya iman dari kita melemahnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, melemahnya rasa diawasi dari Allah taala, melemahnya rasa takut Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri di hati selain bahwasanya sebelumnya telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.